Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kemarin kita sudah memasuki hadis yang ke-16 dari kumpulan hadis-hadis Al-Arba'in Anawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-Imam An-Nawawi siapa tadi namanya? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Naam. Hadis mengenai larangan kita marah tentunya ketika tanpa disadari oleh sebab. Marah tanpa sebab atau marah berlebih-lebihan itu merupakan larangan di dalam syariat kita ini. Namun sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, tafadhal setorakan lebih dahulu hadis yang ke-16 Ya, anak rajulan? Naam, fadhal. Naam, fadhal. Anak rajulan نعم تفضل ايوه نعم تفضل

آه، نعم تفضل آه، نعم تفضل Naam. atau hafal? Tafadhal. <coughs> Kelima. An An mukminin. An ummil mukminin. Man amila amalan? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa? Apa? Fadhal. Enggak <coughs> masalah nanti antum pulang ke Makassar, sudah tak kasih dua barometer antum. Barometer pertama hadis siapa? Umil Mukminin apa Amirul Mukminin? Amirul Mukminin. Innamal amalu binniyat. Barometer untuk ukuran amalan hati. Barometer kedua ini, ukuran amalan zahir, amalan nampak. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya barakallahu fikum. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau memberikan wasiat kepada salah seorang yang meminta wasiat. Seraya Rasulullah mengatakan la taghdab. Jangan engkau marah. Orang tadi mengulang-ulang lagi, berilah aku wasiat ya Rasulullah sampai tiga kali. Dalam riwayat yang lainnya. Namun Rasulullah tetap tidak akan tidak apa merubah wasiat tersebut. Seraya Rasulullah mengatakan la taghdab. Jangan engkau marah. Nah, Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau berikutnya yang kemarin sudah kita baca sebagiannya. Wa hadzal rajulu ini ya. Ya kan? Naam. Dan lelaki ini talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu tentang tanfa'uhu. Dan laki-laki ini meminta dari Rasulullah SAW agar Rasulullah mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Fakallahul Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang tersebut la taghdab, jangan engkau marah. Ini menunjukkan bahwasannya kalau ada orang datang ke kita minta nasihat, minta arahan dan kita mampu, beri. Jangan kita diam. Karena kita mampu dan punya nasihat yang bisa kita berikan kepada orang tersebut. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, hadisnya sahih dengan semakna Rasulullah mengatakan man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga apa dalam hadis yang lain wa idastansahaka fangsahu. Apabila ada orang datang kepadamu minta nasihat, nasihatilah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menunggu orang menasihat atau nunggu orang yang menasihati itu adalah orang yang maksum itu enggak akan jumpai. Paham ya? Anak nggak mau menerima nasihatnya kalau yang nasihati itu nggak masum itu nggak dapat. Karena siapa yang tidak masum coba? Setelah para nabi dan rasul nggak ada lagi. Kita semuanya pasti terjatuh dalam kesalahan. Jangan antum terpetik di benaknya kemudian mengatakan anak nggak mau nasihatnya, lah kenapa? Anak juga masih banyak melanggar. Ini keliru. Paham ya? Itu keliru ya. Melanggar atau tidak itu kesalahan lain lagi. Yang jelas dia punya al-haq, punya ilmu yang benar, sampaikan perkara dia nanti melanggar, paham ya? Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggarnya. Itu yang tepat. Jadi kalau antum nunggu maksum nggak akan dapat. Wahana pokoknya nggak mau nasihati sampai anak maksum. Kapan maksumnya coba? Nggak bisa. Kita semuanya walaupun antum anak nasihatkan seperti ini, bukan berarti yang menasihati itu suci dari kesalahan. Apa maksudnya ya? Yang menasihati terkadang juga bisa jadi apa? Terluputkan seperti itu. Jadi kalau antum mau nasihati orang, Jangan sampai antum terpetik. Ana enggak mau nasihati sampai ana maksum terlebih dahulu, enggak bisa. Pasti kita punya kekurangan. Nasihat harus kita sampaikan. Apa maksudnya ya? Cuman kita berusaha semaksimal mungkin kekurangan-kekurangan tadi kita apa? tutup. Dalam artian nah bukan berarti kita diam dari nasihat, tetap nasihat disampaikan walaupun taruhlah kita terkadang tergelintir, terkadang terjatuh dalam kekeliruan, bukan berarti kita menyengaja. Mahum salah ya? Yang jadi permasalahan menyengaja. Tapi kalau tidak menyengaja tidak masalah. Orang nggak ada yang maksum. Orang yang tidak ada yang selamat dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik karena orang kadang takut, anak nggak mau nasihatilah, anak nggak mau jadi inilah, nggak mau jadi itulah. Kenapa? Anak ini belum clear katanya, belum sempurna. Kapan sempurnanya? Gak ada yang sempurna. Paham ya? Nggak ada sempurna. Jadi kita kalau nunggu sempurna sampai kapan coba bayangkan? Ilmu sudah ada, Paham ya? Nasihat sudah dimiliki, kita sampaikan. Walaupun terkadang kita terjatuh, terkadang kita masih melanggarnya, tapi kan tidak disengaja. Paham maksudnya ya? Nah, ini perlu ditanamkan di benak kita semuanya. Nasihat itu enggak menunggu antum maksum, keliru. Karena antum enggak akan maksum. Kita semuanya enggak akan maksum, enggak akan selamat dari kesalahan, tapi berusaha untuk tidak sengaja atau menyengaja berbuat kesalahan. Itu saja. Kita lihat berikutnya. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Ka'anna ar-rajula istaqalla wasiat, Seakan-akan orang tersebut ingin menyendiri dengan wasiat ini. Maksudnya ingin mendapatkan wasiat khusus gitu loh. Paham ya? Ingin mendapatkan wasiat khusus seakan-akan. Lidzalika oleh karena itu karrara 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam orang tersebut mengulang-ulang pertanyaan permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa fi kulli maratin yaqulu lahu la taghdab. Untuk permintaan yang berikutnya Rasulullah masih mengatakan kepada orang tersebut la taghdab, jangan kamu marah. Walam yazid ala dzalika faman hikmah. Coba bayangkan. Minta tiga kali permintaan, berilah aku wasiat ya Rasulullah. Berilah aku wasiat, berilah aku wasiat. Rasulullah tidak mengubah lafaz la taghdab. Jangan kamu marah. Apa hikmah di balik itu? Ternyata hikmahnya orang yang nanya itu memang punya perangai kemungkinan besar punya perangai suka marah. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat yang cocok untuk orang tersebut. Sehingga nggak berpindah itu loh. Paham ya? Rasulullah diminta, "Ya Rasulullah, ini ausini, ini ya Rasulullah" sampai tiga kali. Apakah Rasulullah mengubah wasiatnya? Tidak. Rasulullah tetap mengatakan, "La taghdab", jangan kamu marah. Ini ada hikmah di balik itu apa hikmahnya? Kita lihat. Famal hikmah? Apa tujuannya? Kenapa Rasulullah tidak menambah wasiatnya? Qala ba'du ahlul ilm. Berkata sebagian ahlul ilm, la'alla hadzal rajula kana ma'rufan bil ghadab, ya kan? Nah, bisa jadi karena sebabnya laki-laki ini dulu terkenal dengan ghadab, suka marah. Paham ya? Suka marah, dikit-dikit marah, enggak ada sebab marah. Marah tanpa terkontrol kemarahannya misalkan Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu kulla insanin bihasabi hajatihi. Perhatikan baik-baik ini. Sedangkan Nabi SAW menjawab setiap orang. Na'am barakallahu fikum. Pertanyaan tersebut dijawab sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Karena orangnya suka marah. Rasulullah mengatakan la taqtab, jangan kamu marah. Enggak pindah dari wasiat satu tersebut. Maksudnya ya. Nah, jadi ini kemungkinan besar seperti itu. Fausahur Rasul SAW. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada orang tersebut wa khassahu bihadil wasiyati li'ilmihi bihalih. Bayangkan ini. Rasulullah mengkhususkan wasiat ini untuk orang tersebut dikarenakan Rasulullah tahu tentang keadaannya. Tahu dari mana kira-kira? Imam yang melihat tabiatnya, kebiasaannya atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya yang tanya mengulang-ulang ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah Sampai tiga kali pun Rasulullah tetap mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Enggak pindah dari wasiat tersebut. Karena Rasulullah tahu keadaan orang tersebut dulunya suka marah, sehingga wasiat itu cocok diberikan kepada orang tersebut. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat wahya wasiyatun lahu wa li ghairihi. Ini sebenarnya wasiat untuk Rasulullah dan untuk yang lainnya umum. Kita semuanya jangan na'am barakallahu fikum suka marah tanpa sebab. Paham ya? Suka marah tanpa sebab atau marah yang tidak bisa terkontrol itu jangan. Paham ya? Nah, semua dihancurkan, tembok dilubangi, kemudian tiang-tiang masjid dirobohkan misalkan. Amarah ah, yang sangat tadi itu upayakan kita mampu untuk mengontrolnya. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat marahnya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, hawa nafsu. Menahan amarahnya. Paham ya? Itu juga benar hawa nafsu mana lagi pembahasannya. Paham ya? Antum gulat menang terus, push up kuat sekali, sit up pun enggak ada masalah, berbelan kuat itu bukan itu kekuatan yang hakiki. Tapi apa? Alladhi yamliku nafsahu 'indal khotob. Nanti akan kita lewati hadisnya. Orang yang mampu menahan apa tadi? Na'am barakallahu fikum amarahnya ketika datang marah. Tahan dia. Sebenarnya dia marah cuman senyum. Paham ya? Na'am barakallahu fikum senyum. Nah, padahal dia marah. Cuman marahnya enggak terungkapkan gitu loh. Paham ya? Karena kemarin kita lewati yang namanya marah itu kan gholayan dam. Paham ya? Seakan-akan darah itu mendidih gitu loh. Kalau darah sudah mendidih bagaimana? Hah? Nah, biasanya kalau antum mata air, air mendidih, itu airnya kira-kira kemana sana kira-kira? Naik enggak? Nah, naik. Naik ini nanti kalau melebihi batasan apa? Wadahnya itu apa namanya? Eh? Muntah, muncrat. Paham ya istilahnya gitu. Nah, maksudnya orang kalau marah enggak bisa tertahan, itu nanti dia akan apa? Akan menimbulkan melampiaskan amarahnya itu intinya. Nah, jadilah orang yang nah barakallahu fiikum semaksimal mungkin untuk bisa menahan amarahnya tidak terlampa eh, tidak terlampiaskan sampai melampaui batasannya. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Fakullu insanin matlubun minhu alla yaghdab. Setiap orang diminta dari orang tersebut agar tidak mudah marah lima yatarattabu tabu al-ghadab min al-adrar karena na'am barakallahu fikum disebabkan dari marah tersebut menimbulkan bahaya-bahaya yang banyak. Orang marah terkadang apa? Semua hancur di sekelilingnya. Paham ya? Orang marah terkadang apa? Istri dicerai, ya enggak? Orang marah terkadang fasilitas umum pun dibakar. Jadi enggak terkontrol, paham ya? Cuman kalau orang kok enggak pernah marah, enggak punya sifat marah, itu orangnya kurang. Kurang. Tapi al-fitr kan? Orang kalau enggak pernah marah sama sekali, kurang. Ada kemaksiatan senyum-senyum, perkara haram dilakukan orang-orang biasa senyum-senyum, enggak pernah punya marah sama sekali, kurang. Kurang enggak ashabul Hamam? Kurang. Kalau orang enggak pernah marah sama sekali, kurang. Ada kemaksiatan di depannya, perzinaan, pelacuran, perjudian, dia malah senyum-senyum aja. Ayo. Jadi perlu diperhatikan. Jadi orang marah itu normal, tapi marah pada tempatnya, marah pada tempatnya. Tapi kalau orang nggak pernah marah sama sekali, dipertanyakan normal nggak orangnya. Bang ya? Seperti itu. Kemarin kita lewati kan, nakes kurang. Kalau orang nggak pernah nggak pernah apa? marah sama sekali. Cuman orang beda-beda cara apa? Cara melampiaskan marahnya. Ada dia marah tapi melampiaskannya dengan senyum-senyum. Paham ya? Enggak nampak gitu loh. Sebenarnya hatinya merasakan dongkol istilahnya. Paham ya? Tapi karena enggak pengen menampakkan di hadapan orang dia senyum. Paham ya? Ada seperti itu. Nah, itu tingkatan seperti itu jarang sekali kita jumpai. Paham ya? Nah, marah tapi senyum mukanya, tapi sininya dongkol. Ada juga tapi ya, seperti itu. Ada marah yang normal, biasanya kalau marah apa kemarin? Nah, kalau dahi-dahinya mengkerut. Ini, dahi-dahi yang semula terbuka mengkerut. Wajahnya mulai membesar, matanya merah. Paham ya? Nah, kalau fikum suaranya pun keras, paham ya? Nah, kalau tidak bisa ngontrol, terlampiaskan dengan perbuatan. Allah musta'an. Itu semuanya kalau tidak pada tempatnya dihindari. Kalau tidak pada tempatnya di, dihindari. Ikhwan fid din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Wa ma ma minna ahadun la yajidu fi nafsihi syai'an min ghadab." Nah, tidak ada salah seorang di antara kita yang tidak menjumpai pada dirinya marah itu. Mesti ada yang pernah marah. Antum pernah marah enggak? Sering. Bang ya? Nah, kita sering marah. Bang ya? Walaupun kelihatannya senyum-senyum, kadang marah. Bang ya? Itu menunjukkan normalnya, cuman marahnya itu diletakkan pada tempatnya. Itu saja sudah. Marahnya diletakkan pada tempatnya. Enggak ada apa-apa marah. Dikit-dikit marah, itu enggak tepat juga. Orang marah itu ada apa? Sebabnya. Nah, sebab ini perlu diteks, diteliti. Bang ya? Sebabnya kenapa? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Allah musta'an. Eh Abu Abdurrahman, endak ya Abu Abdurrahman. Kalau ada orang nggak pernah marah, kurang nggak orangnya? Kalau ada orang nggak pernah marah, nggak pernah marah sama sekali, kurang nggak orangnya? Eh? Kurang nggak? Kurang. Kemarin sudah kita sebutkan kurang orang nakis. Nah, orang itu mesti punya tabiat yang inti itu marah tadi, cuman beda-beda orang dalam melampiaskan marahnya tadi itu. Mohon salah ya, eh, Abu Amr, mafhum? Ayo eh, na'am. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini al insana al-mu'min al-aqil ya bil hilm ini. Akan tetapi seseorang mukmin, orang mukmin yang berakal, dia mengambil marahnya tadi, mengambil amarahnya tadi dengan hilm, dengan lemah lembut. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul fi sifatil mu'minin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sifatnya orang-orang mukminin, wa idza ma ghadibuhum yasirun. Ma di sini kalau dalam selain Al-Qur'an dikatakan mazaidah. Ingat-ingat ya faedahnya apa dulu? Sudah kita lewati. Ya fatan khud faedah ma ba'da idza zaidah. Sudah kita hafal semuanya, ingat-ingat. Ya fatan khud faedah ma ba'da idza zaidah. Wahai seorang pemuda, ambillah suatu faedah. Ma kalau jatuh setelah idza itu zaidah tambahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali antum hafal itu ya. Jadi di sini wa idza ma seakan-akan wa idza ghadibu hum yaghfirun. Maknanya seakan-akan enggak ada. Cuman kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Silatun wa tauqidun. Silah itu menyambung tauqid penguat. Benar-benar kalau mereka itu marah, mereka justru apa? Mengampuni. Paham ya? Seharusnya dia mau nah barakallahu fikum marah dengan memukul enggak jadi mukul. Paham ya? Diampuni, dimaafkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, mah di situ kalau bukan dalam Al-Qur'an dikatakan zaidah. Cuman kalau dalam Al-Qur'an dikatakan silatun wa tauqidun. Ingat-ingat pantunnya tadi coba diulangi pantunnya. Ma ba'da idza zaidah. Itu dihafal ya, tercatat dalam diwan, dalam susunan faedah-faedah yang penting karena yang namanya faedah itu ya upayakan nam tuktab wa tukarrar. Paham ya? Ditulis dan dilekatkan. Karena hafalan kita lemah. Hafalan kita itu lemah berbeda dengan, dengan para ulama terdahulu. Wallah alam pernah disebutkan kisahnya itu para ulama terdahulu itu saling kuatnya hafalannya. Dia hadir di majelis hadis dalam keadaan yang ngantuk pun hafal semua yang dia dengar bayangkan itu. Kalau kita lain, jangan menyamakan. Kita sudah nggak ngantuk, matanya pun siap, rekaman ada, tulisan dicatat, paham ya? Itu pun masih lupa. Itu kita barakallahu fikum. Jangan disamakan. Jadi Nah, barakallahu fikum bila perlu dicatat catat. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Ya fatan khud faidah ma ba'da idza zaidah. Naam. Jadi di sini sudah kita ketahui maksudnya bagaimana maksudnya termasuk sifat orang-orang mukminin apabila mereka marah mereka justru memaafkan. Lam yakul la yaghdabun. Di sini enggak ada lafaz mereka enggak pernah marah Marah itu mesti ada, cuman marahnya apa? Mereka mengampuni, memaafkan. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, perhatikan baik-baik. Fayaghfirul insanu wa yahlum. Maka dia memaafkan manusia dan juga berlemah lembut dengannya. hadha huwal matlub, inilah yang diinginkan. Marah boleh, tapi eh, tahanlah amarah tersebut jangan dilampiaskan dengan Nah, barakallahu fikum lampiasan yang melampaui batasannya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, hum yaghfirun, justru mereka mengampuni. Maksudnya memaafkan, tidak menghukum karena orang marah itu kan hasil daripada marah apa kemarin? Al-intiqam, menghukum. Paham ya? Nah, seperti itu. hadza qala sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah. Nam laisa syadidu bisur'ah. Artinya apa? Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat gulatnya Gulat, karate, bela diri menang terus, tapi kalau ketika datang marah nggak bisa nahan diri itu belum dikatakan kuat. Kita lihat. Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat di dalam apa? gulatnya, yakni al kawiyul ladzi yasra'un nas. Hadza laisa syadidan. Perhatikan ini. Orang yang kuat di dalam gulat mengalahkan manusia, ini bukan dikatakan kuat secara hakiki. Maksudnya dia kuat kalau gulat menang, karate menang terus, bila diri enggak ada yang ngalahkan misalkan. Paham ya? Maraton siap, push up enggak ada yang lawan sudah. Eh enggak ada apa enggak ada lawannya sudah. Paham ya? Sit up pun siap, tapi melangkahkan kakinya ke masjid cuman jarak satu meter, enggak kuat. Paham ya? Lemah atau kuat seperti itu? Lemah sekali. Banyak sekarang kita saksikan orang-orang yang Masya Allah eh, juara satu lari maraton misalkan, juara satu barbelan misalkan, tapi melangkahkan satu meter aja ke masjid berat katanya. Allah musta'an. Yang berat apanya? Imannya lemah tadi itu. Imannya lemah kalau fikum. Allah musta'an. Kita lihat yang namanya kekuatan yang hakiki, kuat yang hakiki asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Perhatikan baik-baik ini. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Jadi seharusnya dia lampiaskan, dia tahan. Seharusnya dia marah ditampakkan di wajahnya, dia senyum dengan wajahnya walaupun hatinya marah. Nah, seperti itu. Nah, hada huwa syadidul alqawi. Inilah yang dikatakan kuat secara hakiki. Alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu lakinnahu la yunaffith. Masyaallah. Rasulullah itu juga pernah marah, Dahulu Rasulullah SAW marah, tapi beliau tidak pernah melampiaskannya. Paham Marah Rasulullah pernah, karena marah termasuk tabiat manusia. Tapi Rasulullah yunafid tidak melampiaskan amarah tersebut, marah tersebut. Hingga beliau mengkisahkan bahwa nabi-nabi terdahulu dipukul oleh kaumnya hingga berdarah wajahnya. Apa yang mereka lakukan? Cuma mereka usap darah yang ada pada wajahnya. Saraya mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh enggak tahu. Bayangkan sabarnya para nabi dan rasul di dalam apa? menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini perlu kita contoh barakallahu fikum. Naam. Marah tapi tidak dilampiaskannya. Masya Allah. Naam. Illa kecuali ingat bedanya. Antum jangan sampai kita semuanya jangan sampai marah gara-gara diri antum dicaci maki, dihina, disepelekan, direndahkan. Jangan marah itunya. Antum harus marah kalau syariat Allah diinjak-injak itu. Rasulullah seperti itu modelnya. Maksudnya bagaimana? Rasulullah itu perangainya, sifat beliau yang mulianya itu bagaimana? Beliau kalau cuma diajak, dicaci maki, dihina, beliau sabar. Tapi kalau sudah syariat Allah yang dihina, agama Allah yang dihina, beliau sangat marah sekali. Itu. Itu yang perlu kita contoh. Jadi kalau cuma antum ditejek misalkan kepalanya kecil, badannya kurus misalkan, sabar. Sabar ya, sabar. Tapi kalau sudah agama Allah yang diajak, antum boleh marah walaupun marah yang sekuat pun enggak masalah. Kalau sudah agama Allah diajak, agama Islam itu kurang, ahlus sunnah itu orangnya miskin-miskin, ahlus sunnah itu nah enggak pernah eh, pernah ikut apa? ikut andil dalam demonstrasi, itu ngajak-ngajak seperti itu. Kalau sudah agama Allah diajak, harus kita apa? bergerak di situ dengan mendakwakan dakwah yang benar, mensucikan ideologi-ideologi yang kotor. Apa itu ideologi? Makanan bukan? Hah? Apa itu ideologi? Apa itu ideologi? Eh, pemikiran. Pemikiran-pemikiran kotor dihilangkan, sucikan Paham ya? Sesuaikan dengan ilmu yang syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Enggak masalah. Antum enggak paham ideologi enggak masalah, pemikiran paham. Paham ya? Itu teman istilah lain barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi seperti itu. Kalau teman diri kita dicaci maki, ustadznya suka marah-marah, wah dikit-dikit marah. Enggak masalah, tapi kita marahnya kalau syariat itu terjang sholat jamaah ditinggalkan misalkan, kemudian puasa Ramadan nah nggak di, dilaksanakan, itu wajar kalau orang marah gitu loh. Paham ya? Karena syariat Allah yang di apa? Yang di tinggalkan, Paham ya? Yang di belakangkan Itu sebabnya. Kalau cuman diri antum diterima maki, dihina, sabar. Sabar orang kalau fikum. Naam. Mau diajak eh, disepelekan itu sabar saja. Tapi jangan sampai menyepelekan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Illa idza kana al-ghadabu lillahi 'azza wa jalla." Kecuali kalau Rasulullah itu marahnya karena Allah Azza wa Jalla ini, karena agama Allah dihinakan, eh, diganggu, diejek-ejek, Rasulullah marahnya luar biasa. Fakana sallallahu alaihi haliman la yantaqimu li nafsihi abada. Masyaallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya ada lembut, tidak pernah menghukum orang lain disebabkan karena dirinya dihina. Paham belum? Terus Rasulullah dirinya dihina, ha, dikatakan apa? Majnun, tukang sihir, ya enggak? Penyair, tapi apakah Rasulullah menghukum mereka? Tidak. Rasulullah bersabar. Nah, karena apa? Karena cuma kembali pada dirinya. Tapi kalau yang dihina adalah agama Allah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, maka beliau pun marah. Nah, maka beliau pun marah barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini, raghma malaqa minal adam minan nas. Kita ulangi lagi biar sambungannya tepat. Fakana sallallahu alaihi haliman la yantakimu li nafsihi abada. Raghma malaqa minal adam minan nas. Dahulu Rasulullah adalah orang yang senantiasa nah barakallahu fikum lembut, tidak pernah menghukum orang lain dikarenakan dirinya. Maksudnya dikarenakan dirinya caci itu enggak pernah Rasulullah menghukumnya. Raghma malaqa semata-mata karena yang beliau jumpai minal ada berupa gangguan dari manusia. Paham maksudnya ya? Jadi semata-mata Rasulullah mendapatkan gangguan dari manusia, cacian, makian, itu Rasulullah enggak pernah menghukum orang lain. Karena apa? Kembali kepada diri beliau. Tapi amma idan tuhikat maharimullah. Adapun apabila nah perkara-perkara yang Allah telah haramkan justru dilanggar, nah fa innahu yaghdabu lillahi lan nasih Maka Rasulullah marah karena Allah bukan karena dirinya. Apa maksudnya ya? Marahnya karena apa? Karena agama Allah dihina, diinjak-injak, bukan karena semata-mata marah untuk dirinya. Wa hakadal mu'minu yaqtadi bir Rasul sallallahu Maka demikian pula lah seorang mukmin hendaknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdab Jangan sekali-kali dia marah karena dirinya. Maksudnya untuk dirinya. Dirinya dihina, dicaci maki, Eh? Nah, barakallahu fikum sabar. Ya? Tapi jangan sampai mencaci maki, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bal yahnum wa yaghfir wa yuhsin ila man aghdabahu masyaallah. Bahkan berupaya untuk apa? Berlemah lembut, mengampuni, memaafkan, berbuat baik kepada orang yang apa? Yang membuat dia marah. Sudah dibikin marah, dia malah sabar. Masya Allah ini yang sangat bisa dikatakan sangat mulia Nah, sifat yang sangat mulia dan jarang kita jumpai. Paham ya? Jadi dia ada orang bikin marah dia, dia malah senyum dia. Paham ya? Dicaci maki, dihina, dia malah santai, tenang. Nah, seperti inilah liqaulihi ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan justru mendamaikan, memperbaiki, paham ya? Orang yang membuat dia marah malah dia perbaiki, malah dia berikan kebaikan untuknya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa ilajul ghadab. Perhatikan baik-baik, inilah obat marah. Kita lihat, nah barakallahu fikum apa itu obat marah? Fa hadha huwa ilajul ghadab. Awalan, yang pertama, mahma kana annaka la taghdab. Naam. Kapan pun memungkinkan bahwasanya engkau hendaknya tidak marah. Ini wallahualam sambungannya bukan karena di situ sebut fahadah wa ilajul ghadab terus titik dua. Kalau punya teman ada titik duanya enggak? Ada juga? Ada juga yang cetakan itu. Titik dua. Ewa. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya bagaimanapun engkau memungkinkan untuk marah, upayakan tidak marah itu maksudnya gitu. Itu obatnya. Obatnya itu kalau mau marah, nah, upayakan tidak marah itu obatnya. Kedua, idza ghadibta fala tunafid. Kalau kamu marah, ternyata kamu marah, jangan dilampiaskan. Karena kalau dilampiaskan kalau orang sudah melampiaskan marahnya itu terkadang semuanya hancur. Paham ya? Kebun-kebun dari belakang rumah pun hancur semuanya sudah. Piring-piring pecah. Eh, gelas apa? Bentet. Tahu bentet enggak? Retak. Bentet itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia retak. Paham ya? Nah, gak tahu bagaimana caranya yang jelas dia karena enggak menahan amarahnya tadi itu. Paham ya? Dilampiaskan oleh dia. Nah, bal alaika bis sabr wa tahammul wal ilm wal hilm. Maka wajib atasmu sabar dan menahan diri serta berlemah lembut. Ini terkadang kita jumpai dalam rumah tangga. Manakala rumah tangga suami istri tidak dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, terkadang terjadi perceraian sebabnya karena marah. Paham ya? Ini ter terjadi di mana-mana ya ini ya. Nah, sebabnya karena marah, suami marah dengan istrinya, langsung istrinya ceraikan anti talik, kamu apa cerai. Padahal gara-gara marah. Paham ya? Kemudian terkadang istrinya marah, suaminya pun apa? nah posisinya juga sama-sama marahnya kelahi, suami istri. Jadi marah ini perkara yang sangat bisa dikatakan kalau berlebihan berbahaya sekali. Tapi kalau normal marah yang wajar karena ada sebabnya itu termasuk sifat orang yang normal. Paham itu ya? Kalau orang nggak pernah marah sama sekali, sama sekali dikatakan dia tidak normal, kurang. maksudnya ya? teraman apa pun na'am barakallahu fikum. Jadi kalau marah pada tempatnya. Ikhwani fid din azdani wasakumullah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan terhadap hadis yang ke-16. Kita akan masuki enam hadis yang ke-17 kita baca matanya dulu, syarahnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Lihat enggak masalah nanti setelahnya dihafal. Imam Nawawi siapa namanya? Abu Zakaria eh, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria eh, anaknya ya-, Zakaria ini di mana kira-kira imam atau bukan? Hmm? Bukan imam. Ya terus? Eh? Imam Nawawi belum sempat menikah berarti enggak punya anak namanya Zakaria. Ahsan Antum al-akh ah, Abu Abdurrahman. Anda. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kunyahnya Abdul Abbas. Anaknya Syekhul Islam Abbas ini bagaimana? Imam, muhaddis atau dhaifun fil hadis atau imamun bis sunnah? Abbasnya itu. Hah? Lah kenapa tidak punya anak? Naam Hasan termasuk para ulama ahlu sunnah yang belum sempat menikah. Jadi kunyah itu nggak mengharuskan punya anak. Antum berkunyah nggak punya anak nama dengan kunyah tersebut nggak masalah. Cuman pada asalnya yang namanya kunyah itu diambil dari anak yang pertama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadis yang sering kita lewati. Eh, suatu ketika Rasulullah menanya nanyai salah seorang sahabat, ternyata anak pertamanya namanya Surayh, Fa anta Abu Surayh, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Abu Surayh nah mengambil dari anak pertama, gitu ya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah itu pada asalnya seperti itu. Cuman enggak mengharuskan kunyah itu dengan nama anak pertama enggak mengharuskan. Hanya saja seringnya seperti itu. Anak pertama namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Anak pertama namanya Abdullah, Abu Abdullah. Seperti itu. Paham ya? Anak pertama namanya Muhammad, Abu Muhammad. Walaupun dia boleh menggunakan nama anak kedua, enggak masalah. Walaupun dia nggak punya anak, tapi punya kunyah, tidak masalah. Abu Bakar Siddiq, apakah punya namanya anak namanya Bakar? Nggak ada kan? Kunyahnya Abu Bakar. Nah, ini sebentar untayan faedah sedikit biar nanti nggak terkesan harus punya anak itu keliru. Nah, al haditsus sabi' ashar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan, mencatat kebaikan, mewajibkan suatu kebaikan ala kulli syai' atas segala suatu perkara. Jadi Allah Taala mengharuskan, mewajibkan kebaikan itu pada seluruh perkara. Di antaranya apa? Fa'idha qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian bunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Hatta bunuh orang kufar pun disebutkan dalam kisah-kisah yang ada bahwasanya bunuh orang kufar pun jangan dibunuh dengan cara dicincang. Apa maksudnya ya? Dibunuh dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itu kisah saja ya, sebagai nabi barakallahu fikum renungan kembali dulu ketika di kita ketika perang melawan Syiah Rafidhah ada salah satu pemimpin mereka maju ke depan dibunuh oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah terbunuhlah dia kepalanya dipenggal sama mereka penggal kepalanya dibawa di hadapan Syekh Syekh marah jangan seperti ini kalau bunuh-bunuh saja enggak perlu kepalanya di dipenggal kemudian dibawa ke sini sama syekh diperintahkan balikkan lagi ke sana kepalanya. Dibalikkan lagi ke ke lingkungan mereka, dilempar gitu aja. Cuman kesalahan di sini jangan sampai kita berlebihan di dalam membunuh. Di, per, dibunuh dengan cara yang bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nggak perlu dengan dicincang, dipotong kepalanya, dipotong kakinya. Mahfum ya? Itu hukum asal seperti itu. Naam. Eh, sampai perkara ini pun Rasulullah menganjurkan ini. Fa idza qataltum kitla. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Mahfum salah ya? Berikutnya, cara menyembelih sembelihan. Wa idza dabahtum fa'ahsinu dzibhah. Ini dalam eh, dalam apa cetakan Arba'in Nawawiyah yang masyhurah yang ma'rufah itu faasunud dzibhah ini faasunud dzibhah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Apabila kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelihnya. Antum menyembelih hewan, paham ya? Menyembelih ayam, eh nyembelih kelinci, pahamnya? Menyembelih sapi misalkan, menyembelih kambing, perbaguslah cara menyembelihnya. Maksudnya bagaimana? Ini. Tata cara penyembelian yang bagus wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu termasuk tanda membikin sesembelian itu senang pertama dipertajam alat untuk menyembelihnya. Jangan bawa pisau gini dibalik gini. Nyembelih malah terbalik kisahnya di engek-engek ini. Paham ya? Nah, itu malah menyiksa. Atau atau malah menyembelih hewan malah pakai pisau terbuat dari kayu. Padahal pisau yang terbuat dari besi banyak. Paham ya? Itu juga perlu diperhatikan, yang tajam. Wal yuhidda hadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam alat digunakan untuk menyembelih tersebut. Sari yang paling tajam. Diasah terlebih dahulu. Itu pun nanti kalau mau menyembelih, jangan ditampakkan di hadapan gini. Sembunyikan dulu. Sudah ya? Bismillah. Kalau antum tapak tapakan di depannya gini termasuk menyiksa juga. Karena pernah kejadian ya. Saat itu kami menyaksikan langsung unta di Damas saat itu barakallahu fikum ada orang yang dia tukang jagal, orang awam, ya. Jadi dia mau nyembelih digini-ginikan dulu depannya. Untanya menangis, bayangkan. Hewan badal, Ya, menangis sampai keluar air matanya. Cuman kita yang mana manusia juga ikut sedih. Paham ya? Karena apa? Karena walaupun nanti kita tetap, menyembelihnya, tapi kan enggak tepat begini-gini kan di depannya. Paham ya? Jadi kalau mau nyembelih, simpan dulu tadi yang tajam tadi itu. Begitu sudah siap, bismillah. Jangan ditampakkan di depan, depan di depannya gini. Paham ya? Ini termasuk adab dalam menyembelih. Misalkan kurban hari raya Idul Adha misalkan kambingnya banyak, nah, satu diambil dulu agak jauh gitu, nah, disembelih situ, jangan ditampakkan dengan kawan-kawannya yang lainnya. Oh, kawan-kawan kambing yang lainnya tadi. Paham ya? <laughs> Jangan ditampakkan. Paham ya? Nanti biar yang mereka itu melihat enggak sedih. Paham maksudnya ya? Itu yang pertama. Yang kedua, wal yurih dzabihatahu dan bikinlah senang sesembelihannya. Termasuk membuat senang sesembelihannya tidak ditampakkan pisaunya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian dengan cara yang baik dirobohkan dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum bukan dibunuh dengan cara dicekik misalkan, paham ya? Dipatahkan kakinya misalkan. Nah, barakallahu fikum dipatahkan lehernya gitu misalkan, jangan. Tapi dengan cara yang baik. Maksudnya ya, insyaallah ya, dipertajam alat untuk menyembelih. Karena zaman dahulu, ini kemungkinan besar zaman dahulu itu belum ada pisau. Paham ya? Kemungkinan besar mereka menyembelih mungkin dengan batu yang tajam atau kayu-kayu yang tajam, tapi yang tajam intinya. Bisa nggak kira-kira? Bisa zaman-zaman dahulu. Kemungkinan besar pisau-pisau seperti sekarang belum ada. Nah, barakallahu fikum sehingga mereka terkadang menggunakan batu-batu yang lancip, paham ya? Atau nambar kalau fikum kayu yang tajam atau yang semisalnya. Tapi sekarang di zaman modern ini banyak pisau-pisau yang tajam. Nah, nyari yang tajam disembunyikan dulu, hewan dah siap, bismillah. Itu termasuk tata cara dalam penyembelian yang syar'i dan bagus. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah taala penjelasannya, syarahnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.